السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس رحمة للعالمين أما بعد إخواني في دين أذن الله وإياكم هادرين جماعة صلاة subuh ولكن الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan kitab Minhajut Talibin karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala dalam pembahasan kitab Siam dan kita telah sampai pada pembahasan rukun-rukun puasa di mana rukun puasa ada dua yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat. Pertama niat, yang kedua adalah menahan diri meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Maka dalam rancian pembatal puasa telah kita jelaskan perkara yang berkaitan dengan makan ya atau jima kemudian muntah juga memasukkan makanan ke dalam rongga tubuh. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Walau sabaqa ma'ul madmadati aw al-istinshaqi ila jawfihi فالمذهب in إن بالغ wa illa fala." jika seseorang menelan tertelan atau masuk ya air dari kumur-kumur ataupun air dari istinsyak. Air kumur-kumur yaitu ketika berwudu. Dan air istinsyak, istinsyak adalah menarik jazbul ma, menarik air ya ke dalam hidung untuk membersihkannya dan seterusnya adalah dikeluarkan. Menariknya disebut istinsyak mengeluarkan disebut istinsar. Itu menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Sebagian mengartikan terbalik dan sebagian menyebutkan secara umum. Keduanya istinsyak. Tapi yang paling tepat adalah istinsyak. Menarik, istinsar mengeluarkannya. Nah jika seorang yang berpuasa. Berkumur-kumur. Kemudian atau istinsyak. Yang akhirnya air sabakama ila jaufihi air itu masuk ke dalam tenggorokannya misalnya ya fal madhab maka madhab asy-syafi'i annahu idza balagha jika ia memang berlebih-lebihan dalam perbuatan berkumur-kumur atau menghirup air tadi aftara maka ia berbuka alias batal pua puasanya in balagha jika dia memang berlebih lebihan ya wa illa fala jika tidak berlebih-lebihan maka tidak membatalkan jika tidak berlebih-lebihan maka tidak membatalkan ya ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan dasarnya adalah hadis Laqit bin Sabrah riwayat Ashabus Sunan di mana Rasulullah bersabda telah sering kita ingatkan Nabi bersabda asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wabalik fil istinsyaq illa antakuna sha'ima. Sempurnakanlah wudu, selai-selai jari-jari dan ya, kuatkanlah ketika istinsyak, ketika menghirup air dengan eh, ke dalam hidung. Eh, dalam tata cara wudu adalah bahwa seorang yang berwudu mengambil dengan tangan kanannya air lalu masukkan ke dalam mulutnya ya air tersebut yang ia berkumur-kumur dengannya memutarkan air di rongga mulutnya, kemudian sisa air yang sedikit dinaikkan ke arah, ke arah hidung lalu diisap. Nah, ini mubalaghah itu dengan bentuk adanya rasa nyang gitu, ya, ketika kita mengirup, Itu berarti mubalaghah. Ya. Ini perkara yang disyariatkan, disunnahkan untuk kita mubalaghah dalamnya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi memegang hidungnya dengan tangan kiri dan mengeluarkannya. Meniupkan keluar. Itu disebut istinsar. Ya. Itu dalam tuntunan wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika membersihkan hidung, kata Nabi balik fil istinsyak. Kuatkan. Ya, bersihkan dengan cermat dan tariklah dengan kuat air ke dalam hidung kita, ya. Illa antakuna sha'ima kecuali kalau sedang berpuasa ya maka dengan dasar hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa tidak boleh tidak boleh mubalaghah tidak boleh menarik denganku kuat nah kalau tidak boleh jika dia menariknya maka itu berarti membatalkan maka itu berarti membatalkan adapun jika tidak ada bentuk mubalaghah seseorang sewajarnya dia tahu bahwa dia sedang berpuasa atau dia sedang berkumur-kumur kemudian namun ya namanya air ya ada juga yang nyemplung ke dalam ada yang lompat ke dalam ya maka yang seperti ini jika tidak disengaja dan tidak ada bentuk mubalaghah maka lahuk malahu tidak membatalkan puasa apa yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa adapun mubalaghah berlebih-lebihan meskipun seorang mungkin mengatakan saya tidak sengaja juga Ustaz ya Ah, tapi tidak sengaja kita mengatakan ya. Tapi nas hadis Nabi menunjukkan bahwa dia merusak puah, puasa. Karena itu dilarang orang berpuasa untuk mubah mubalaghah ya. Maka apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini perkara yang terang dan jelas dalilnya alhamdulillah dari hadis Laqid bin Sab Sabra. Baik, jelas ya? Intinya berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tetap disyariatkan meskipun dalam keadaan ber, berpuasa. Dan kalaupun ada yang masuk ke dalam tenggorokan, maka dia tidak membatalkan puasa kecuali jika berlebih lebihan. Ya, kumur-kumur satu jam misalnya. Ya, berlebih-lebihan ya. Namanya kumur-kumur sebentar saja, ya. Kemudian juga mengutarkan air di dalam, ya tidak perlu sampai oh, oh gitu ya ya ketelan namanya lompat seperti itu maka itu membatalkan mubalaghah jelas ya gitu juga nah itu mubalaghah namanya itu hanya disyariatkan ketika tidak berpuasa baik selanjutnya kata beliau walau baqiya ta'amun baina asnanihi nah ini problema kita seandainya tersisa ya makanan di sela-sela gigi ya fajara bihi riquhu ya maka kemudian keluar air liurnya ya atau terbawa oleh air liur ke dalam tenggorokan lam yuftir in ajaza an tamyizihi wa majjihi maka ia juga tidak membatalkan puasa jika ia memang tidak mampu membedakan mana serpihan makanan mana ludah atau air liurnya yang tertelan ya Wamajihi dan kemudian dia bisa mengeluarkannya. Jika tidak bisa dibedakan tidak ada masalah. Biasanya yang kecil-kecil kan? Biasanya yang kecil kecil-kecil ya. Makanya tidak ada masalah. Ya. Serpihan-serpihan makanan. Mungkin daun sopnya ya kan? Ya. Atau sedikit dari serpihan bakso sisa, sisa tadi malam ya kan? Pas selang sholat subuh muncul dia. Ya. Maka yang seperti ini kalau memang susah untuk dibedakan atau tertelan secara spontan kita sudah keluarkan Ya? Terus kita ingin ambil nih. Ya, taruh di kantong ya untuk sebentar kalau buka puasa misalnya, ya. Terus belum diambil udah ketelan. Uk, ya enggak masalah. Apa yang tidak disengaja tidak membatalkan. Demikian pula jika dia tidak mampu membedakan membedakan mana yang serpihan, mana yang bukan, maka ini tidak membatalkan puasa. Baik. Ingat, yang ini hanya bongkahan kecil biasanya ya. Ya, bukan kentang satu biji ya. Itu mah bukan nyempal namanya ya. Baik, walau ujira sekarang selesai masalah apa yang masuk ke dalam jauf. Selanjutnya kata Syekh, walau ujira mukrahan jika ia diupah. Berarti sekarang kedudukannya seorang yang bekerja. Apakah dia karyawan, pegawai, buruh atau bahkan mungkin budak hamba sah sahaya ya ia diberikan pekerjaan beban pekerjaan walau ujira mukrahan lam yuftir jika seseorang disewa untuk kemudian bekerja dengan terpaksa ya hingga kemudian ia tidak mampu meneruskan puasanya karena beratnya beban pekerja pekerjaan ini ya lam yuftir ia tidak berbu berbuka tetap mempertahankan usahakan ya dan untuk itu dia bisa mengambil kiat-kiat dengan apa yang kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu yaitu apa mengatur ritme pekerja pekerjaan kalau habis beban berat paginya berarti menjelang siang dia usahakan istirahat istirahat kalau bisa tidur tidur nggak apa-apa ya dalam perkara ini tidur menjadi iba, ibadah ya kan ya karena untuk mempertahankan puasa puasanya jelas ya maka dia usahakan tidak berbuka. Lam yuftir, tidak berbuka, ya. Bahkan kalaupun terpaksa batal puasanya, keadaannya sekarang dia mukrah. Dia terpaksa. Ya, dia ter, terpaksa maka dia tidak ya berbuka, ya. Lam yuftir, ya. Artinya bahwa bebannya bukan pada dirinya, bebannya bukan pada dirinya Rufi'an ummati khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihim. Bebannya kepada yang memak memaksa dia, ya. Wa in ukriha hatta akala aftara fil azhar. Adapun jika ia dipaksa hingga terpaksa dia ma makan, ya. Aftara fil azhar. Maka dia wajib untuk ber berbuka atau dengan kata lain bahwa puasanya batal ketika itu, ya ini fil azhar yang paling zahir dari pendapat madhab Syafi'i. <clears throat> Dipaksa hingga dia ma makan, artinya diberikan beban pekerjaan yang berat. Ya. Alasan para ulama yang menyebutkan pendapat ini adalah bahwa karena makannya sengaja. Ketika dia dipaksa pekerjaan berat, itu memang bentuk dari bentuk tekanan dari pekerjaan yang ia lakukan. Tapi makannya adalah kesengajaan sehingga kesengajaan ini dihukumi sebagai pemba, pembatal makan dengan sengaja. Disebutkan dalam kitab Al-Muharrar ya, asal dari kitab bin e, Minhajus Salikin, eh, bin Minhajut Talibin <coughs> dan dinukilkan dari kitab Al Syarhul Kabir Al-Mawardi <coughs> dan dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wajiz. Dalam kitabnya Al-Wajiz ya. Tetapi berkata Imam An-Nawawi, "Qultu" Aku berpendapat, "wal azhar la yuftir." Yang zahir, yang lebih kuat bahwa dia tidak berbuka. Ya, artinya bahwa puasanya hari itu sah. Ya, meskipun dia makan. Ya, dia tidak perlu mengganti di hari yang yang lainnya. Kenapa? Ya, karena dia dalam keadaan ter tekan dengan dal dan itu adalah pendapat yang dikuatkan atau dipilih oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Khulasatut Ta'sir. Ya. Khulasah. Jadi Imam Al-Ghazali berarti dua punya punya dua pendapat, ya. Dalam Al-Wajiz mengatakan batal, dalam kitabnya Khulasatut Ta'sir mengatakan tidak ba tidak batal, ya. Dan yang kuat dari pendapat wallahu alam bisawab tidak batalnya. Tidak batalnya. Kenapa tidak batal? karena dipaksa, terpaksa dia. Ya, terpak terpaksa. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa in akala nasian. Jika seseorang makan karena lupa, dalam keadaan lupa, lam yuftir, ia juga tidak membatalkan, tidak batal puas puasanya. Lam yuftir artinya tidak berbuka, maksudnya tidak batal puasanya. Orang yang makan tidak sengaja sengaja. Dalilnya jelas hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba ya fala qada'a lahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu hadis sahih Bukhari Muslim barang siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan dan minum ya maka tidak ada kewajiban mengganti baginya artinya puasanya hari itu apa sah ya sesungguhnya Allah yang memberikan kepadanya makan dan mi dan minum Jelas ya? ya. Jadi ini secara mutlak seperti yang disebutkan dalam kitab Tambih juga seperti itu oleh Imam Syarazi. Hanya saja Imam an Nawi mengatakan, saya ulangi, wa in akala nasiyan lam yuftir, jika dia makan karena lupa, dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasanya, tidak berbuka, tidak batal puasanya, illa in aktsara kecuali jika jumlah yang dia makan itu banyak. Habis satu panci misalnya. Ya. Atau satu rantang misalnya, habis ya. Kalau banyak maka membatalkan fil asahi menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan kata fil asahi menunjukkan ada khilaf yang kuat kalau dikatakan fisohihi berarti yang paling kuat dalam perselisihan yang lemah. Kalau al-asah yang paling kuat dalam perselisihan yang memang sangat kuat dalilnya, tarik menariknya. Jadi saya ulangi, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan batal kafir. Yang jelas bahwa ya, Imam An-Nawawi menguatkan pendapat yang mengatakan puasa tetaplah sah selama seseorang itu lupa. Ya. Adapun yang mengatakan tidak sah, batal, mereka mengatakan lupa kalau sesuap dua suap wajar katanya. Kalau satu panci, wah ini bukan lupa, sengaja. Katanya begitu. Ya. Ini sengaja, ya. Apalagi kalau sudah nambah satu piring habis, wah enak, nambah lagi deh, ya. Nah, ini katanya sudah jauh dari bentuk apa yang disebut dengan kelupaan, kealpaan. Tapi sekali lagi bahwa mungkin saja Mungkin saja seorang lupa seperti itu, ya. Dan lupa yang ini, ya. Kita ingatkan tadi bahwa lupa ini adalah satu hukum syar'i, ya. Dan apa yang menjadi ketentuan dari lupa tersebut berlaku, ya. Kapan ada yang disebut dengan sebabnya? Kaidah mengatakan al-hukmu yaduru man illati wujudan wa adama. Kapan ada ilat atau sebab sebabnya, maka berlaku ketentuan umum. Itu kaidah dalam ilmu ya usul fikih. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, banyak atau sedikit tidak berpengaruh, yang menentukan adalah sengaja tidaknya. Ya. Apakah telah diingatkan atau ti? tidak? Ya, kalau sudah diingatkan, ya meskipun satu sendok lagi tambahnya tetap membatalkan. Karena berarti dia dengan sengaja, ya. Baik. <clears throat> Dan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dari pendapat yang beliau rojihkan al-asahu la yuftir juga merupakan apa yang beliau sebutkan dalam ya zawaid raudhah bahkan dalam kitab syarhul muhadzab itu majmu' syarah muhadzab di mana beliau mengatakan innahu al-madhhabul mansus alladhi qata'a bihi al-jumhur min al-iraqiyyin wa ghairihim sesungguhnya pendapat yang mengatakan tidak batalnya meskipun banyak selama lu lupa ya merupakan pendapat madhab al-mansus yang datang keterangan-keterangannya dalam perkataan Imam Ash-Syafi'i alladhi qata'a bihi jumhur al-Iraqiyin wa ghairihim ya yang dipastikannya oleh kebanyakan dari ulama Iraqiyin dari madhab Syafi'i dan selain mereka ya Baik, wa dzakara al-Khurasaniyun fihi wajhain. Adapun pendapat ulama syafi'i dari Khurasan menukilkan dua pendapat seperti yang tadi. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Lalu berkata Imam An-Nawawi wal madhab annahu la yuftiru wajhan wahida. Dan madhab syafi'i yang benar dalam perkara ini adalah bahwa tidak membatalkan dan itu satu pendapat saja. Satu pendapat saja. Jadi intinya wallahu alam bisawab, Imam An-Nawawi mengingatkan bahwa pendapat yang paling kuat kalaupun ada khilaf adalah tidak mem batalkan bahkan dalam syarah muhadzab majmu' syarah muhadzab belum mengatakan bahwa dalam madhab syafi bahkan cuma ada satu pendapat saja yaitu tidak batalnya tidak batalnya jelas ya baik selanjutnya wa anil istimna fayuftiru yang berikutnya adalah istimna yaitu menahan diri dari istimna ya dan istimna adalah istifal dari mani itu seorang mengeluarkan ma maniknya, Namanya istimna, ya. Baik istimna itu ya dengan menggauli istrinya, ya. Timba masuk ke sumur, ya. Atau timbanya kejepit di samping sumur misalnya, ya. Paham maksudnya? Ya. Atau kemudian ia memancing keluarnya mani itu secara sendiri. Mohon maaf nih ya, biasa disebut dengan onani ya. Maka yang seperti ini fayuftiru bihi membatalkan pua, puasa, membatalkan puasa. Ya. Baik. Istimna. Wa kadza khurujul mani bilamsin wa qublatin wa mudaja'atin. Demikian pula keluarnya mani karena menyentuh ya atau kublah atau mencium wa mudhaja'ah atau bercumbu berbaling bersama istri ya mudhaja'ah ya maka ini semua membatalkan puasa kalau keluar ma mani jelas ya kalau keluar mani dasarnya apa hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya di mana Rasulullah menyebutkan ya bahwa dalam kelanjutan hadis as sawmuli wa najizbihi. Puasa adalah milikku kata Allah dan aku akan yang membalasnya. Di mana riwayat tersebut disebutkan, Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Ia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dan syahwatnya karenaku. Dan dimaksud dengan syahwat di sini adalah apa? Khurujul mani. Ya, itu puncak syah syahwat. Itu yang dimaksud. Ya, kenapa? Karena ya kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang nanti ya, mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa, berpuasa. Ya, dan beliau membolehkan memberikan keringanan bagi orang tua untuk mencium istrinya tidak kepada anakmu muda. Ya, kata Aisyah, fa innahu kana amlaku liirbi. Ya, Nabi mampu untuk mengendalikan ya birahinya atau libidonya, ya, syahwatnya. Maka menunjukkan kepada kita bahwa yang menjadi sebab jadi batal, dari batalnya puasa adalah khurujul mani. Keluarnya mani, ya. Taib. Adapun madi, adapun madi ada khilaf di antara para ulama apakah membatalkan atau tidak. Namun pendapat yang paling kuat tidak membatal membatalkan, ya. Bedakan Pak antara mani dengan ma madi Beda, ya. Saya kira semua sudah tahu perbedaannya kan, Pak ya? Kalau dalam buku-buku fikih disebutkan perbedaan antara mani dengan madhi adalah bahwa kalau mani dia ya maun lazij ya dia kental ya kemudian bahwa dia putih ya kemudian bahwa dia keluar dalam bentuk dafak terlontar ya biasanya seperti itu terpancar dan kemudian yang berikutnya bahwa dia yuaqibuhu futur disertai dengan kelelahan ya terjadi tentu saja ketika puncak syahwat. Itu mani. Adapun madi maka dia ya ma yang cairan yang tipis. Cairan yang tipis, kemudian bahwa dia tidak memancar ya. Kemudian bahwa dia bening, lalu kemudian bahwa dia eh, apa? tidak disertai dengan kele, keletihan dan yang berikutnya yang paling penting tidak terasa keluar keluarnya, tidak seperti ma, mani ya. Maka begitu tadi, jika yang keluar dengan ciri-ciri mani, maka dia membatalkan puas puasa, tapi ada tambahannya, yaghdatan. Jika itu terjadi dalam keadaan terja terjaga. Paham ya, Pak? Terjaga. Artinya tidak sedang ti, tidur. Kalau ada orang berpuasa ya, pada waktu tidur siang ia mimpi basah, mimpi basah. Ya, berarti keluar ma maninya. Bagaimana hukum puasanya, Pak? Sah. Karena keluarnya mani dalam keadaan ia ti tidur. Tidur. Demikian pula kata para ulama, jika keluarnya mani ini disebabkan karena penyakit atau adanya ya gangguan sehingga dia keluar terus menerus ya maka ini tentu saja tidak membatalkan puasa. Demikian pula misalnya karena perubahan cuaca eks, ekstrim, ya, kedinginan yang sangat menyebabkan keluarnya ma, mani yang seperti ini juga tidak membatalkan puasa puasa. Yang dimaksud membatalkan puasa adalah kekuatan dalam keadaan terja, terjaga. Baik. Saya ulangi tadi, istimna mengeluarkan mani membatalkan puah puasa. Termasuk yang tadi disebutkan yaitu ona onani, tidak ada ilaj. Tidak ada masuk timba ke sumur. Paham ya? ya tapi keluarnya mani dengan dipancing, apakah oleh dia atau istrinya sendiri, ya? Maka ini juga membatalkan pua, puasa, ya, dan sebagian ulama yang melihat tidak batalnya puasa, ini pendapat yang marjuh. Ya, seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri berpendapat tidak batalnya, ya. Demikian pula dari ulama muasirin Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Kitab fiqih Sunnah. Beliau melihat tidak batalnya. Ya, mengikuti pendapat Ibnu Hazm Al-Zahir. Tapi yang benar membatalkan. Ya, kenapa? Karena dia bentuk dari puncak syah, syahwat yang itu diperintahkan untuk ditinggalkan ketika seorang berpuasa berpuasa gitu, ya. Jadi ini Demikian pula keluarnya mani dengan menyentuh, mencium, mudajaah, berbaring, ya, bersentuhan dengan istri. La li fikrin wa nadharin bi Tetapi tidak membatalkan jika keluarnya mani itu li fikrin karena pemikir, karena berfi, berfikir, maksudnya berfikir berarti menghayal, ya. Dia merenung misalnya, ya. Paham ya? Ya, kalau orang bilang apa? Victor. Ya. Mohon maaf kalau yang ada yang namanya Victor di sini, ya. Baik, Victor, ya pikiran kotor maksudnya ya. Dia berpikir sesuatu hingga akhirnya keluar maniknya, eh, keluar maniknya. Biasanya fikir ini hanya menyebabkan keluarnya madi, madi lebih mudah keluar dibanding mani karena eh, madi ya mungkin untuk keluar hanya dengan rangsangan yang sedih sedikit. Paham ya? Ya. Tapi kalau mani dia harus pada puncak rangsangan, ya sehingga ada puncak syah, syahwat juga, gitu ya. ya. Tetapi mungkin terjadi, mungkin terjadi seorang dengan berfikir, mengkhayal, mengeluarkan ma, mani, maka ini tidak membatalkan. Kata beliau, la li fikrin, tidak membatalkan karena berfikir, wa nadhar, wa nadhrin, wa nadrati syahwatin atau nadhrin bi syahwatin. Dan tidak pula karena melihat meskipun itu dengan syah syahwat meskipun itu dengan syahwat ya dibedakan dengan keadaan yang sebelumnya ya <clears throat> Adapun alasan yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah membedakan dua keadaan tadi, keadaan keluarnya mani karena berkhayal atau karena melihat, ya. Kata mereka inzalun min ghairi fa ashbaha al-ihtilam. Karena dia adalah keluarnya mani tidak dengan bentuk langsung, mengalir mubasyarah, tanpa adanya persentuhan, ya, tanpa adanya persentuhan fa asbal ihtilam, maka dia lebih dekat kepada bentuk mimpi ba basah dan telah tersebut bahwa mimpi basah ijma ulama ia tidak membatalkan pua, puasa meskipun terjadi di siang hari di bulan ramadhan. Ya. Syekh mengatakan wa in kana takarruruhu bi syahwatin haramun. Ya. Jika apa yang terjadi dari man ini berulang-ulang atau nazaran nazarnya itu berulang-ulang bi syahwatin dengan syahwat maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tetapi beda masalah batal tidaknya puasa. Oke? Apa maksudnya Pak ya? Bukan berarti bahwa kalau melihatnya ya ini tidak mengeluarkan mani, tidak membatalkan puasa, berarti dia dibolehkan. Tidak ya? Dilihat dulu ah, bagaimana konteksnya ya. Kenapa? Jika yang dilihatnya wanita ajnabi, wanita asing yang bukan mahramnya tentu saja atau bukan istrinya tentu saja haramnya jelas, asyad ya. Kalau itu istrinya, ini pun juga dikatakan haram. Kenapa? Karena mengantar kepada apa yang membentuk menyebabkan puasa kita dalam kondisi bahaya, bahaya, genting. Siapa yang menjamin untuk kemudian seseorang tidak terpancing, ya kan? Bukankah tentang pembahasan kublah mencium istri dalam keadaan puasa? Pendapat yang paling kuat bahwa dia adalah tidak membatalkan. pembahasan yang paling kuat tidak membatalkan. Tetapi adapun tentang pembolehannya, maka dilihat keadaan masing-masing dari seseorang itu. Jika dia lelaki yang tidak mampu menahan libidonya, maka bisa jadi haram baginya. Kenapa? Karena dia telah memancing puasanya ke dalam perkara yang berbahaya. berbahaya. Jelas ya? ya? Sehingga dengan itulah ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang tua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayuqabbilus shaim?" Apakah orang yang berpuasa boleh mencium istrinya? Kata Nabi, "Na'am." Ya, boleh. Tidak berapa lama kemudian datang seorang pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, ayuqabbilus sa'im, Apakah orang yang berpuasa boleh mencium istrinya? Kata Nabi, "La." Tidak. Ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW melihat keadaan pena penanya. Lebih muda <clears throat> syahwatnya masih meng, menggebu-gebu, maka bahaya dalam perkara tersebut. Maka demikian pula halnya di sini tentang nazara. Nazaratun bisyahwatin melihat dengan syahwat. Meskipun tidak membatalkan puasa, karena tidak ada bentuk mubasyarah, tidak ada bentuk persentuhan lang langsung. Wa tukrahul qiblatu liman harrakat syahwatuh, syahwatahu. Dan dimakruhkan seorang yang berpuasa untuk mencium bagi seseorang yang akan menyebabkan mencium itu harakat syahwatahu akan membangkitkan ya syahwatnya, libidonya. Ya. Wal aula li ghairi. Hukumnya apa tadi? Bagi yang bisa memancing terpancing syahwatnya, mak makruh. Makruh artinya apa? Ya. Ditinggalkan lebih uta, utama. Dengan ditinggalkan seorang dapat pahala. Kalaupun dikerjakan maka ia tidak berdo berdosa, ya. Wal aula li ghairi. Baik. Kalau kalau begitu, bagi yang tidak terpancing syahwatnya, tidak akan meng, apa, memancing syahwatnya, apa hukumnya mencium tadi? Berarti bo boleh, ya. Tetapi kata Imam An-Nawawi wal aula li Tetapi meskipun demikian, meskipun boleh, aula lebih utama bagi selain yang tadi yang kalaupun dia mencium tidak terpancing, lebih aula baginya tarkuha untuk meninggal meninggalkannya. Lebih utama baginya untuk mening meninggalkannya. Saddun lidzari'ah untuk menutup ruang untuk terjadinya apa yang berbahaya dari perkara yang membatalkan pua, puasa. Kultu berkata Imam An-Nawawi, aku berkata, hiya karahatu tahrimin fil asahi. Ya. Apa yang disebutkan dari makruh tadi ya bahwa mencium bagi orang yang akan terpancing syahwatnya hukumnya makruh ya makruh dalam arti jika ditinggalkan dapat pahala diberikan catatan oleh Imam An-Nawawi hiya karahiyatu tahrimin menurut pendapat beliau ya atau pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i juga haram juga haram kalau bisa memancing syah, syahwat wallahu a'lamu bissawab Dasarnya adalah apa yang datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'un Nawawiyah, hadis Nu'man bin Bashir. Rasulullah bersabda, "Innal Halal bayyinun wa innal harama bayyinun." Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antaranya ada perkara yang samar. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa tatkala perkara samar ini mungkin menjadi haram, mungkin menjadi ha halal, maka yang aula adalah apa? Mening meninggalkannya ya faman ittaqa syubhat faqad istabra ali dini wa irdi faman waqa fi syubhat waqa haram siapa yang meninggalkan perkara samar ia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya dari tuduh tuduhan dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar ia telah terjatuh dalam perkara yang ha haram. Nah, artinya akan mengantar kepada perkara yang haram ya. Dengan dasar hadis inilah berkata Imam An-Nawawi bagi yang mungkin untuk terpancing syahwatnya mencium ini menjadi makruh tahrimi alias haram. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan belum mengatakan dia pendapat yang paling kuat di antara perselisihan yang kuat dalam madhab syafi'i. Selanjutnya, wala yuftiru bil qasdi wal hijama wala yuftiru bil fasdi wal hijama dan tidak membatalkan puasa dengan fasad ataupun hijama Hijamah bekam. Bekam, ya. Fasad juga bentuk dari bekam, cuman bedanya kalau bekam itu pada pembuluh kapiler. Ya, pembuluh kapiler. Kalau fasad pada pembuluh besar, ya, mengeluarkan darah, ya. Maka fasad dan hijamah tidak membatalkan puasa Ya, demikian disebutkan oleh beliau. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, ya, sahih riwayat Bukhari, anna an-nabiy sallallahu ihtajama huwa huwa muhrimun wa ihtajama huwa huwa saimun. Bahwa Nabi ya berbekan dalam keadaan beliau berihram dan berbekan dalam keadaan beliau berpua berpuasa, ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1938, ya. Jadi sekali lagi hijamah, bekam tidak membatalkan puasa. Demikian pula al-fasad, ya. Oleh karena itu demikian pula apa yang semakna dengannya seperti misalnya apa? transfusi da, darah ya, baik dalam bentuk memberikan donor atau ditambahkan padanya da, darah. Ini tidak membatalkan puasa. Puasa demikian pula orang yang mencuci da, darah, mencuci darah ini juga tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. <clears throat> Adapun kalau ternyata aktivitas-aktivitas tadi memberikan efek yang membahayakan bagi tubuh, maka tentu saja diperintahkan untuk kemudian membuka atau membatalkan puasanya karena larangan dari membunuh diri sendiri atau mengantar diri kita kepada kebinasa, kebinasaan. Seorang yang kemudian misalnya mendonasikan darahnya yang dibutuhkan ketika itu untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Paham ya? ya. Yang karena berkurangnya darah akan menyebabkan apa? Lemahnya tuh tubuh, kurangnya nutrisi dan sebagainya sehingga dia payah dalam keadaan seperti itu, ya. Maka dia berbuka. Dan mengganti di hari yang lain hukumnya adalah hukum orang yang berbuka karena menyelamatkan nyawa orang orang lain. Qad al-gharik. Hukumnya menjadi wajib dia berbuka. Oh, saya lagi puasa, harus donor. Ah, nanti saya loyo dan sebagainya. Ya udah, buka dan kemudian sumbangkan darah. Ya, menyelamatkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mulia lagi utama. Baik. Wal ihtiyat an la ya'kul akhiran nahar illa biyaqinin. Kemudian berikutnya yang dan yang untuk dan lebih berhati-hati kata beliau an la ya'kul akhiran nahar seseorang yang berpuasa tidak makan pada ujung siang Ya, illa biyakinin. Kecuali dengan keyaki, keyakinan. Nah ini. Ya, artinya bahwa seorang tidak boleh kemudian ketika ada keraguan sudah waktu berbuka apa tidak? Ah, buka saja deh. Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena al-aslu baqa an-nahar. Hukum asal itu waktu masih si, siang. Terlarang kita untuk makan dan mie dan minum, ya sampai ia yakin bahwa ini telah datang waktu berbu berbuka. Itu syarat, ya. Harus ada keyaki, keyakinan, ya. Kecuali dalam keadaan istibab, kesamarannya memang sangat kuat. Seseorang dalam keadaan ya di tengah hutan misalnya gelap, ya kan? Tidak bisa mengetahui atau dia bersembunyi di bunker, ya. Di bawah tanah, tidak tahu dia, ya. Ini waktu berbuka apa tidak? Ya. Ada jam dinding ya di bunker tersebut tapi sudah 20 tahun umurnya. Ya, wajarlah kalau jam dua 20 tahun berapa gimana dia? Dia tidak bergerak lagi kan? Ya. Maka apa yang terjadi? Ya, dia beristihad seperti bahas kemarin tentang masalah istihad dalam hal ini. Ya, ijtihad tentang Ramadan sudah masuk apa tidak? Ya. Namun lebih hati-hati jika dia dia berusaha untuk sampai pada derajat keyaki, keyakinan. Jelas ya? Ya, jadi sampai yakin barulah kemudian dia berbuka puah puasa. Karena hukum asal baqa an-nahar. Ya, taib. Wa yahillu bil ijtihad fil asahi. Dan halal baginya berbuka ya dengan ijtihad. Dengan ijtihad menurut pendapat yang paling kuat di antara ulama madhab Syafi'i. Ya, sama dengan puasa Ramadan. Jika memang sama sekali dia tidak tahu dalam hutan tadi dan sebagainya, maka dia mengambil korina, bukti-bukti, ya tanda-tanda, parameter yang mungkin untuk membantu dia mengambil kesimpulan, oh sekarang sudah waktu berbu, berbuka dan dihukumi dengan perkara tersebut. Ya, tidak mengapa. Taib. Tetapi sekali lagi standar pokok adalah bahwa seseorang hendaknya berusaha untuk mendapatkan kabar yang yakin tentang waktu berbu berbuka. Jelas ya? Baik. Telah kita sebutkan dalam pembahasan terdahulu hadis Abdullah bin Abi Aufa. Sahih Bukhari Muslim ketika Nabi dalam perjalanan memerintahkan Bilal untuk menyiapkan buka puasa tatkala beliau melihat bulatan matahari telah terbenam di balik katulistiwa. Di balik ufuk ya, sudah terbenam. Ketika itu para sahabat enggan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna alaika nahara." Hati-hati, nanti masih siang. Ya. Nabi bilang tidak. Kum ya Bilal fajdah lana. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya, lau akharta seandainya engkau tunda lebih lambat lagi dulu biar kita yakin. Nabi mengatakan tidak. Kum ya Bilal fajdah lana. Maka Bilal pun menyiapkan dan mereka pun berbuka lalu bersabda Nabi, "Idza akbala laylu min hahuna wa wadbara naharu min hahuna wa gharabati syams faqad aftara saim. Jika malam telah menjelang dari arah timur dan siang telah pergi ke arah barat, eh terbalik ya. Oh betul ya. Jika malam eh terbalik. Jika malam telah datang dari arah barat dan kemudian siang telah pergi ke arah timur dan matahari telah terbenam, maka telah datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Kata Abdullah bin Abi Aufa, ya, "Lau ya raqa ahaduna ala ba'irihi" Seandainya seorang di antara kami ketika itu naik dan berdiri di atas ontanya, maka dia akan melihat sedikit dari bulatan matahari itu. Artinya seandainya letaknya lebih tinggi lagi. Ya, tapi itu tidak jadi masalah. Seorang menghukum terbenamnya matahari dalam keada keadaannya. Ya kan? Nah, ini musibah nih atau muskilah. Kalau seandainya seorang pas menjelang waktu berbuka dia naik pesawat. Ya kan? Orang di bawah sudah pada buka nih ya kan? Tapi dia kan di tempat yang tinggi. Maka dia melihat, ya, bulatan matahari masih ada. Apakah dia berbuka mengikuti orang di bawah atau dia belum berbuka? Bagaimana pendapat yang benar dalam perkara ini? Dia tidak boleh berbuka karena masih melihat bulatan mata matahari itu. Ya? Jelas ya? Baik. Kalau seandainya dia menuju ke arah Terbenamnya matahari bagaimana Ustaz? Wah, mengejar matahari ini. Ya, bukan judul film sih, ya. Tapi dia mengejar matahari begitu, ya. Ya, tetap tidak berbuka sampai kemudian ya. Sampai kemudian bulatan matahari itu terbenam. Ya. Kalau mungkin bilang sama Pak, Pak pilotnya, Pak, muter sedikit deh. <laughs> Menjauh dari matahari dulu gitu ya. Ya, kan tidak mungkin mereka sudah mengikuti jalur. Jadi yang benar dalam keadaan pesawat seperti ini dia mengikuti apa yang dia lihat di hadapannya. Bukan mengikuti wilayah tempat orang yang telah berbuka di darat di daratan. Jelas ya? Nah, ini fatwa para ulama tentang keadaan. Karena hukum dikaitkan dengan bulatan matahari, matahari wa gharabatis syams dan matahari telah ter, terbenam. Jelas ya? Baik. Namun ini bukan berarti bagi orang yang tinggal di balik gunung berbukanya lebih cepat. Kenapa? Jam tiga sudah hilang Pak Ustaz. Matahari sudah terbenam tuh di atas puncak gunung tuh. Paham maksudnya? Paham ya? Ya, ini dia termasuk karena dia dalam keadaan yang matahari bukan tenggelam di balik ufuk, tapi tenggelam di balik gunung ya. Sama dengan matahari yang tenggelam di balik pohon ya atau di balik atap yang nggak kelihatan ya. Maka ini bukanlah waktu untuk berbu berbuka tentu saja. Ya, kalau kita tidak melihatnya bagaimana Ustaz? Ya, cukup dengan mengkiaskan dengan waktu-waktu se sebelumnya. Mengkiaskan dengan waktu-waktu sebelumnya. Dan karena itu tidak mengapa beramal dengan apa yang ada di jadwal jadwal untuk berbuka ya seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dengan melihat berusaha untuk mencari yang paling dekat dari jadwal-jadwal berbuka tersebut yang paling banyak kecocokannya, ketepatannya. Wallahu a'lamu bissawab. <clears throat> Sedikit lagi. Kata beliau, "Wa yajuzu idza dhanna baqa'al laili." Dan dibolehkan untuk makan dan minum. Tadi makan dan minum ketika akhir puasa puasa gitu ya asalnya kita berusaha untuk sampai derajat keyaki, keyakinan karena hukum asal kan masih siang gitu bakau makana ala makana eh bakau nahar gitu ya tapi kalau istihad juga boleh kalau tersama dalam hutan dan sebagainya adapun jika malam hari kata beliau wayajuzu dan dibolehkan makan dan minum idza dhanna al lail meskipun ia hanya menyangka bahwa malam masih ada. Artinya untuk malam tidak disyaratkan keyakinan. Nanti yakin malam sudah habis, sudah terbit fajar, baru boleh berhenti ma makan. Tidak. Meskipun hanya dengan persangkaan. Ya dicontohkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah misalnya seorang yang ya e, makan sahur ya ketika dia mendengar orang-orang masih cerita-cerita ya tetangganya masih terdengar cerita-cerita dialog-dialog misalnya kan, oh berarti ini lagi masih makan sahur nih. Padahal ternyata sudah jam 7 gitu misalnya. Ya, atau jam 6 gitu. Dia terlambat bangun. Orang sudah pulang sholat subuh, disangka orang baru belum berangkat sholat subuh. Kluk kluk kluk kluk, apalagi ada suara bunyi sendok. Paham ya? Yang ternyata kebetulan ibu yang di sebelah lagi tidak puas, puasa, lagi lagi kedatangan tamu gitu. Tapi ini tadi dia terlambat bangun misalnya. Uh, eh, eh, masih bu, masih waktu sahur nih. Nah, itu masih bunyi tong tong tong masih ada bunyi sendok gitu. Maka dia makan. Nah, kebetulan ya dia tadi belum buka jendela dan sebagainya ya. Bagaimana hukum puasanya ketika itu? Sah. Karena al aslu baqau makana ala makana. Hukum asal malam kan masih tetap. Ya. Maka ketika dia menyangka dengan persangkaan besar tadi mendengar orang bercerita dan sebagainya, persangkaan besarnya oh ini masih waktu sahur kok ada masih ada orang makan ini Ya, maka yang seperti ini puasanya sah. Kalau ternyata, uh, dia dapatkan buka jendela, duh, matahari sudah. Ya, maka dia berhenti segera dan melanjutkan pua puasanya. Jadi maksudnya di sini untuk makan karena menyangka masih malam ini tidak disyaratkan untuk adanya keyaki keyakinan. Cukuplah persangkaan besar. Idza dhanna baqa al-lail jika dalam persangkaan besarnya malam masih ada, maka boleh baginya makan dan minum. Ya, kultu wa law syakka. Bahkan berkata Imam An-Nawawi menambahkan, saya berkata, walau syakka, bahkan sekalipun masih ragu dia, 50-50. Malam atau sudah subuh nih? Malam atau subuh nih? Makan deh. Tidak ada masalah. Ya. Tidak disyaratkan sekali lagi keyaki, keyakinan Wallahu a'lamu bissawab. Kenapa demikian? Karena perbedaan tadi, ya. Kalau siang tidak boleh makan memang, ya kan? Maka tidak boleh kita kemudian berbuka kecuali setelah yakin atau ya sampai pada derajat yang sangat kuat untuk kita berbu berbuka, ya. Karena hukum asal masih berlaku waktu si siang, waktu terlarang makan dan minum. Adapun kalau malam, Malam adalah waktu makan dan minum. Maka ketika kita terbangun, kita ragu apakah masih malam atau sudah subuh. Maka hukum asal adalah masih berlakunya ma malam dan malam waktu untuk makan dan minum. Jadi berbeda keadaannya. Dipahami Pak ya? Baik. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan yang terakhir dari pembahasan walau akala bi ijtihadin awwala au akhiran wa banal ghalatu batala jika ia makan dengan ijtihad awalan pada waktu awal ya au akhiran atau pada waktu yang akhir wa ghalatu dan tampak kepadanya ya kesalahan dari persangkaannya batala saumuhu maka batal puasanya. Batal puasanya. Jika itu dalam bentuk ij, ijtihad, ragu sama sekali, ya. Ijtibah, ya. Lalu dia memilih untuk makan, ya. Pada waktu awal atau pada waktu akhir, maka ini batal puasanya au bila dhannin walam yabin al-halu atau tanpa adanya persangkaan walam yabin dan tidak jelas keadaannya sahha in waqa'a fi awwalihi wa batala fi akhirih. Sah jika itu terjadi pada awalnya itu pada waktu sah, sahur wa batala fi akhirih dan batal kalau akhirnya yaitu apa? Waktu berbu berbuka. Kalau ada persangkaan. Kalau ada persangkaan, maka persangkaan berlaku ketika sahur. Karena hukum asal tadi masih tetapnya ma malam ya. Tapi tidak berlaku untuk berbu berbuka karena hukum asal bahkan dilarang makan dan minum karena masih siang untuk hukum asal yang dilewati. Walau tala al-fajru wa fi fammihi ta'amun. Jika telah terbit fajar dan di mulutnya ada makanan, falafadhahu. Lalu kemudian ia keluarkan makanan tersebut, sahha saumuhu. Sah puasanya. Sah puasanya. Ya, baik. Jadi kalau begitu kalau dia makan. Kalau dia makan sudah terbit fajar, masih ada makanan di mulut. Dia makan sah atau tidak puasanya? Tidak sah berarti, ya. Tidak sah puasanya. Kenapa? Karena fajar adalah waktu yang disyaratkan untuk seseorang meninggalkan makan dan minum fakulu washrabu hatta yatabayyanakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Ya kan? Ya. Tapi mungkin ada yang bertanya. Bagaimana Ustaz dengan adanya keterangan yang menunjuk hadis Abu Hurairah mengatakan, ya, man sami'a nida wal ina'u fi yadih. Siapa yang mendengar adzan dikumandangkan dalam keadaan bejana masih di tangannya, piring atau sendok atau gelas, ya. Fala yada'ahu maka janganlah ia letakkan bejana tersebut hatta yaqdi hajatahu minhu hingga ia tuntaskan hajatnya dari makanan tersebut, ya kan? Ada hadis yang seperti ini. Maka kita ingatkan hadis ini pertama ada khilaf di antara para ulama tentang sah tidaknya. Tentang derajat hadis ini ada khilaf di antara para ulama tentang sah tidaknya. Jelas ya? Itu pertama. Kebanyakan ulama melemahkan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dan dengan dasar itulah ya, beliau mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bolehnya makan dan minum ya dan menyelesaikan apa yang belum selesai meskipun adan telah berkuman kumandang. Jelas ya? Baik. Namun kita ingatkan perkara yang tidak bisa dipungkiri kesepakatan ulama bahwa puasa dimulai kapan? Terbitnya apa? Fajar sampai terbenamnya mata mata itu ijma. Ya. Sahabat tabi yakinin apa yang telah kuat dalil dan kokoh keterangannya Al-Qur'an maupun sunnah Nabi menunjukkan kepada kita adanya awal puasa puasa dan akhir puasa, ya kan? Awal dan akhir itu perkara yang muhkam, perkara yang muhkam, perkara yang sudah jelas hukumnya, ya kan? Ya. Adapun apakah masih boleh setelah adan yang dia telah terbit fajar dan sebagainya, ini namanya mutasyabih keterangan yang masih samar. Kenapa? Ya, pertama dari sisi dalilnya. Apakah dia sah atau ti tidak, ya? Yang jika diamalkan hadis ini seperti pendapat sebagian ulama zahiriyah, Ibnu Hazm mengatakan bahwa boleh sampai yakin siang baru boleh berhenti. Atau ya yakin maksudnya yakin yakin sudah terang baru berhenti. Adzan pun lanjut saja. Ya. Bahkan dia, dia, dia mengatakan hanya berhenti makan dan minum dan tasharab bau jika cahaya terang itu meluas terang betulan pun masih samar-samar masih boleh makan ya maka ini tentu saja pendapat yang lemah sekali ya keterangan menunjukkan kepada kita adanya awal dan akhir ya keterangan yang mengatakan hadis Abu Hurairah tadi ini pertama mutasyabih samar di dalahnya kedua dari sisi kuatus tersebut sah tidaknya juga dibicarakan oleh para ulama dan di satu riwayat saja. Sementara riwayat yang banyak, keterangan yang banyak menunjukkan batas tersebut. Itu pertama. Kedua, dari sisi dilalah makna dan kandungannya, para ulama mengatakan seandainya pun dibolehkan, maka hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu. Saya ingatkan, hanya dibolehkan dalam kondisi ter tertentu. Itu apa? Ya, yaitu keadaan yang seseorang ya kepepet. Kondisi yang memang dia misalnya terlambat bangun atau yang tadi dia menyelesaikan apa yang betul-betul di tangan di tangannya, menunaikan hajatnya. Ya. Telah kita sebutkan bahwa hukum sahur makan sahur sendiri wajib atau sunnah? Bagaimana hukum makan sahur, Pak? Wajib? Sunnah hukumnya sunnah yang ditinggalkan tidak apa-apa ya kan nah jangan sampai kita mendahulukan sahur tadi yang akhirnya dengannya kita mengancam apa yang wa yang wajib ya, sehingga dalam perkara ini kami lebih memilih pendapat jumhur ulama yang mengatakan hadis tersebut layu yu'mal kalaupun dia sahih tidak diamalkan bertentangan dengan apa yang kuat dan kokoh dari keterangan syariat ya kalaupun diamalkan diamalkan dalam waktu yang dalam keadaan sedikit terbatas paham maksudnya ya Jangan sampai memang kita dengan adanya riwayat tersebut, setiap makan sahur sengaja melambatkan sahur kita untuk dapatkan keutamaan, tetapi itu pun dengan memegang semua makanan itu di tangan kita. Dipegang itu. Bukan hanya piringnya, pancinya dipegang. Kenapa? Supaya nanti kita ada ada ruang kan rukhsah bagi kita, keringanan bagi kita. Kenapa? Sudah ada Pak, iya tapi kan masih di tangan saya. Habiskan dulu dong. Ini Bukan lagi roh, sorry, tapi tarakhas sudah. Orang yang mencari-cari keringan, ceringanan. Ini perkara sekali lagi yang samar. Satu dalil berhadapan dengan sekian banyak da dalil yang muhkam, yang kuat dan tegas. Maka kalaupun dia disohekan oleh sebagian ulama dan diamalkan ketentuannya, diamalkan finitab mahdud kata para ulama. Diamalkan pada batas tertentu saja. Terjadi mungkin dalam puasa tiga puluh hari, sehari dua hari lah, bolehlah. Meskipun kalau kami sendiri meninggalkan itu, karena berbahaya. Berbahaya dengan puasa kita, ya. Apalagi makan sahur tidak wa wajib. Wajib enggak? Enggak. Tidak wajib. Meninggalkannya dalam keadaan seperti ini lebih utama dong. Demi menjaga puasa kita, ya. Baik, ini mungkin yang kami ingatkan dan ingat ini mantap. Ya. Imam yang empat, ya Meskipun memang dipopulerkan belakangan ini oleh sebagian ulama muasirin, diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah taala. Baik. Wa kadza law kana mujami'an fanaza fil hal. Demikian pula jika seseorang menggauli istrinya kemudian ternyata datang waktu puasa. Fanaza'a fil hal, maka dia mencabutnya saat itu juga. Jelas maksudnya? Sudah kita bahas kemarin ya. Ya. Ya. Dia menyangka masih malam, ya. Kemudian masuklah timba ke dalam sumur. Tiba-tiba adan, Allahu akbar, Allahu akbar. Wih, gimana nih? Ya. Maka fanaza'a fil hal, dia ngangkat timbanya cepat. Ya. Maka ini tidak membatalkan puasanya. Jelas ya? Bahkan diberikan komentar, ya. Dalam takliknya li'anna naz'a tarkun lil jima' karena mencabutnya, mengeluarkan timba tersebut adalah bentuk dari meninggalkan ji, jima. Hatta lau anzala hina idin. Meskipun justru ketika ditarik timbanya, eh tumpah airnya. Namanya juga tarik buru-buru kan gitu ya. Atau mungkin timbanya sudah terlalu lama di dalam sumur nih. Ketika ditarik, cuk-cuk, eh tumpah nih. Ya kan? Dan tadi tumpah pembatal puas. Puasa kan? Keluarnya mandi pembatal puasa. Di sini tidak dianggap batal puasanya. Karena yang tumpah tadi tumpah karena ditarik timbaknya. Paham ya? Bukan karena taladzuz, bukan karena mencari keledah, kelezatan. Jelas ya? Baik. Fa'imma imma kalau dibiarkan dalam sumur ya batala batal puasanya. Jelas Pak ya? Ya. nggak ada enggak ada kata terlanjur ya atau sayang eman-eman enggak. Batal puasanya ya. Karena telah datang waktu ber, ber, berpuasa dan ia masih membiarkannya. Ya, jadi yang benar harus segera diangkat tim timbaknya. Ya, meskipun airnya tumpah tidak masalah. Karena itu terjadi karena proses dalam rangka menca mengangkat tim timba. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kesempatan yang akan datang tentang syarat-syarat puasa. Siapa sih yang disyaratkan puasa itu? Islam, akil balik dan sebagainya. Ya, maka itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, tidak ada pertanyaan kayaknya. Waktu cukup banyak. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, sudah terjawab tadi Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Tapi saya kira demikian yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari dan dari syaitan, Allah dan Rasul buat sendiri. Subhanakallah wa bihamdik, Shalallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.